Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. hadir sekalian, para jamaah umrah yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula para ziarah masjid Rasulullah SAW dan juga para pemimpin Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan juga taufiknya kepada kita semua mengampuni dosa kita dan menerima apa ibadah yang kita lakukan. Masih kita bersama kita Al-Aqidah Al-Wasidiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahmatullah, seorang ulama yang tinggal pada tahun 728 Hijriah dalam kitab ini beliau rahmatullah menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita akidah ahlu sunnah wal jamaah yang berdasarkan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Dan kita mengetahui bapak-bapak sekalian tentang pentingnya mempelajari aqidah islamiah dan aqidah adalah fondasi di dalam agama kita. Apabila kita perkuat fondasi tersebut, maka akan baik agama seseorang. Adapun apabila fondasinya lemah ataupun rusak, maka agama seseorang menjadi lemah juga dan kita akan mudah sekali rusak. Oleh karena itu, penting kita menghadiri majelis-majelis yang di situ dibahas tentang al-aqidah al-islamiyah tentunya aqidah islamiyah yang sahih yang berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan juga berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman generasi yang paling baik para sahabat radhiyallahu anhu. Hadis sekalian kita lanjutkan apa yang disampaikan di dalam kitab ini berkata Syekhul Islam rahimahullah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah thumma min tariqati ahli sunnati wal jamaah thumma min tariqati ahli sunnati wal jamaati ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار Beliau mengatakan yang artinya kemudian di antara tariqah, di antara cara ahlu sunnah wal jamaah, itu cara mereka di dalam beragama adalah mengikuti apa yang telah datang dari Rasulullah SAW batinan wa zahiran baik batin maupun zahir dan juga mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu masuk Islam minal muhajirin wal ansar dari kalangan muhajirin dan juga ansar wattiba'u wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ketika beliau bersabda alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para ulama ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Hendaklah kalian berpegang teguh dengannya dan gigitlah sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian dan dalam kalian berhati-hati terhadap perkara yang diada-adakan karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Beliau mengatakan termasuk tariqah ahli sunnah wal jamaah itu termasuk jalan dan cara ahli sunnah wal jamaah di dalam beragama. Bagaimana cara mereka? Di antaranya adalah mengikuti atar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Yang datang dari Nabi SAW Alaihi Wasallam ini adalah hadis-hadis dan hadis bisa berupa ucapan. Ini juga termasuk hadis Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Demikian pula terkadang berupa perbuatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga termasuk hadis, termasuk sunnah fi'aliyah, Demikian pula terkadang hadis berupa tasdir yaitu berupa persetujuan Nabi SAW beliau melihat ya, seorang sahabat atau beberapa sahabat melakukan sesuatu dan beliau tidak mengingkarinya maka ini dinamakan dengan takdir seandainya itu adalah sebuah kemungkaran tentunya sudah diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diam dan tidak mengingkari perbuatan tersebut berarti menunjukkan ini adalah sudah ditakdir sudah disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga bagian dari hadis Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka mengikuti apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah SWT mengatakan wa ma atakumur rasulu fahudu wa ma nahakum anhu fantahu Allah ta'ala yang artinya dan apa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fakhudhu maka adalah kalian ambil. Wa ma nahakum anhu faddahu dan apa yang beliau larang maka adalah kalian berhenti. Apa yang beliau perintahkan kita laksanakan dan apa yang beliau larang maka kita berhenti dari larangan tersebut. Ini yang memberitakan adalah Allah Azza wa Jalla dan Allah SWT mengatakan may yudhi'ir rasulah faqad ata'a Allah Barang siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Kalau kita mentaati Rasulullah SAW di dalam perintah beliau yaitu dengan menjalankan perintahnya demikian pula ketika beliau melarang sesuatu kita tinggalkan ketika beliau mengabarkan sesuatu kita benarkan ucapan beliau maka berarti kita telah mentaati Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena beliau sebagai seorang Rasulullah tugasnya adalah balik. Tugasnya adalah sebagai penyampai, sebagai utusan yaitu menyampaikan apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau menyampaikan perintah, maka pada hakikatnya perintah tersebut berasal dari Allah. Demikian pula ketika beliau melarang maka pada asal pada asalnya larangan tersebut adalah larangan dari Allah Azza Wajalla Demikian pula ketika beliau mengabarkan tentang sebuah berita atau sebuah kabar baik yang terjadi di masa lalu maupun di masa yang akan datang, maka itu semua pada hakikatnya adalah kabar dari Allah Azza Wajalla Kalau kita mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya kita telah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah mengatakan dan yuti rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah azza wa jalla. Batinan wa zahiran. Baik secara batin maupun secara zahir. Artinya dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam batinnya demikian pula di dalam lahirnya. Ini adalah sikap orang yang beriman Dan menyimpan di dalam masalah ini Orang-orang munafik Orang-orang munafik Kenapa demikian? Karena mereka beriman Hanya secara Zahir saja Adapun di dalam batin mereka, maka mereka mengingkari Rasulullah SAW dan tidak beriman bahwa dia adalah seorang Rasul. Secara lisan mereka bersaksi Secara lahir mereka bersama orang-orang yang beriman Tetapi di dalam batin mereka Mereka tidak beriman Mereka bersyahadat Di hadapan Nabi Alaihi Wasallam, Dia mengatakan beriman Tetapi pada hakikatnya mereka Mengingkari di dalam hatinya Ini adalah sifat orang yang munafik Adapun orang yang beriman Ahlu sunnah wal jamaah Maka mereka mengikuti Rasulullah SAW zahiran wa batinan. Zahir mereka mengikuti. Demikian pula di dalam hati mereka, di dalam batin mereka, mereka beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjauhi jalan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kemudian jalan mereka adalah mengikuti sabilis sabiqin al-awwalin. Di antara tariqah, di antara jalan ahlu sunnah wal jamaah di dalam beragama adalah mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu. As-sabiqin itu orang-orang yang terdahulu al awwali yang pertama-tama masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar dari kalangan muhajirin dan juga ansar. Ini adalah dua gelar yang Allah SWT berikan kepada dua golongan sahabat Nabi SAW Yang pertama adalah kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah meninggalkan tempat tinggal mereka berhijrah menuju ke kota Madinah. Maka mereka adalah kaum muhajirin. Adapun kaum Ansar, maka mereka adalah ahlul Madinah, penduduk Madinah yang mereka menerima kedatangan orang-orang muhajirin bantu mereka sesuai dengan kemampuan mereka sehingga mereka dinamakan dengan al-ansar yaitu para penolong penolong kaum muhajirin dan kaum muhajirin ini lebih utama di sisi Allah daripada kaum ansar kaum muhajirin ini lebih utama di sisi Allah daripada kaum ansar kenapa demikian karena kaum muhajirin mereka mengumpulkan dua amalan Amalan yang pertama adalah hijrah. Dan ini adalah sebuah amal soleh. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan nusrah, yaitu melakukan pertolongan, menolong agama Allah, menolong Allah dan juga Rasulnya. Jadi kaum muhajirin mengumpulkan dua hijrah, kemudian yang kedua adalah menolong. Adapun kaum ansor, maka mereka melakukan satu saja yaitu apa? Menolong. Mereka hanya bukan satu menolong sehingga kaum muhajirin lebih utama daripada kaum ansar dan di dalam Al-Qur'an Allah Swt di dalam beberapa ayat menyebutkan kaum muhajirin terlebih dahulu sebelum menyebutkan ansar sebagaimana dalam ayat Allah Swt mengatakan wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar ya Allah sebutkan muhajirin dia Allah sebutkan Al-Ansar. Ini adalah satu di antara beberapa ayat yang menunjukkan keutamaan kaum muhajirin di atas Al-Ansar. Di antara cara Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah meniru dan juga mengikuti jalan mereka. Yaitu mengikuti jalan Al-Muhajirina dan juga Ansar. Mengikuti apanya? Tentunya mengikuti mereka di dalam beragama mengikuti mereka di dalam beragama. Apa yang mereka lakukan, kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan oleh kaum muhajirin dan ansar para sahabat, maka jangan kita melakukannya. Kita hanya ittiba, yaitu kita hanya mengikuti apa yang sudah mereka tempuh. Kalau mereka berjalan ke sana, maka kita ikut berjalan di belakang mereka. Ketika mereka berhenti, maka kita juga berhenti. Ini adalah makna dari ittiba sabil sabiqina al-awwalin yaitu mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu yang mereka pertama-tama masuk Islam. Dan di antara dalilnya adalah ayat yang tadi kita sebutkan yaitu firman Allah wasabiquna al-awwaluna al muhajirin wal ansar ladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu riwayat dan orang-orang yang pertama kali atau orang-orang yang terdahulu al-awwalun yang mereka pertama-tama masuk Islam minal muhajirin wal ansar dari kalangan muhajirin dan juga ansar walladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya Allah sebutkan di sini tiga golongan. Pertama orang-orang muhajirin. Kemudian yang kedua adalah orang-orang ansar. Kemudian yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itu mengikuti siapa? Mengikuti muhajirin dan dan ansar. Pertama Allah sebutkan muhajirin, kemudian yang kedua Allah sebutkan ansar, kemudian yang ketiga Allah sebutkan walladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik. Apa yang Allah katakan setelahnya? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, yaitu ridha kepada tiga golongan ini. Siapa mereka? Muhajirin dan juga Ansor dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan dengan baik dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini menunjukkan keutamaan mengikuti para sahabat radhiyallahu ya terutama mengikuti para sahabat, para muhajirin dan ansar. Oleh karena itu, boleh menyebutkan di sini ini adalah termasuk tarikhnya, ini adalah termasuk jalannya sunnah wal jamaah di dalam beragama. Mereka berusaha untuk mengikuti para sahabat Nabi SAW. Lain. Baik. Dari mana kita tahu ya tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat? Tentunya dari apa yang sudah ditulis dari ucapan-ucapan mereka. Dan alhamdulillah para ulama rahimahullah sejak zaman dahulu sampai sekarang mereka memiliki ihtimam yang memiliki perhatian yang besar terhadap ucapan-ucapan para sahabat ulama. Dan ini bisa kita dapatkan di dalam kitab-kitab tafsir. Bagaimana ucapan para sahabat radhiyallahu ketika menafsirkan ayat-ayat Allah Azza wajalla seperti misalnya tafsir al qabari Tafsir al qabari di mana al qabari rahimahullah ini memiliki perhatian menyebutkan tafsir para sahabat radhiyallahu terhadap ayat-ayat Allah azza wajalla yang dikumpulkan demikian pula tafsir dari para tabi'in yang mereka adalah orang-orang yang belajar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tafsirnya Mujahid dan Allah yang pula dan juga yang lain. Ini sudah ditulis oleh para ulama Allah tinggal kita mau mempelajari atau tidak yang kitab-kitab tersebut. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wattiba'u wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara cara ahli sunnah adalah mereka mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda di dalam sebuah hadis yaitu alaikum bisunnati alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam yang menasihati para sahabat saat itu yang sampai para sahabat menangis dan tergetar hati mereka. dan mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, sepertinya nasihat yang kau berikan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Saking dalamnya apa yang beliau sampaikan, maka mereka bertanya berkata kepada Nabi seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Fausina, maka dalam kau memberikan wasiat kepada kepada kami. Maka Nabi saw di dalam hadis ini beliau berwasiat kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah wasiat dari kita semua. Wasiat dari kita semua. Beliau mengatakan, "Usiku bitaqwallah." Usiku Allah Aku nasihatkan, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan beliau mengatakan, "Wasam'i wa ta'ah." dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat itu kepada pemerintah. Wa itta'akkar 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang memberikan atau yang menguasai kalian, yang menjadi pemimpin bagi kalian adalah seorang hamba, seorang budak dari Habasyah. Kemudian beliau mengatakan, "Alaikum bi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Wa itta'akkar 'alaikum 'abdun Habasyi fa innahu may ya'ish minkum sayara ikhtilafan katsiran. Karena sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Ini diucapkan oleh Nabi mengabarkan kepada kita bahwasanya kelak akan terjadi perpecahan di dalam umat ini. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perpecahan yang yang banyak. Seperti yang kita lihat yang di zaman sekarang dan juga sebelumnya perpecahan yang banyak di antara umat Islam terdiri dari berbagai golongan dan berbagai aliran dan masing-masing bergembira dengan alirannya. Beliau mengatakan barang siapa di antara kalian yang masih hidup maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apa nasihat beliau ketika terjadi perselisihan yang banyak? Apakah beliau menasihatkan supaya masing-masing yang berdiri pada alirannya dan membiarkan aliran yang lain bebas bergerak tanpa beramar ma'ruf dan mungkar tanpa menasihati. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشْبِكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي Apabila kalian melihat perselisihan yang banyak, maka jalan keluarnya adalah alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah. Ini adalah jalan keluar ketika terjadi perselisihan. Yaitu kita kembali kepada sunnah siapa? Sunnah Rasulullah SAW. Ya ketika terjadi perselisihan kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan di dalam ayat Allah mengatakan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ fi شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ wa Rasul." In kuntum tu'minuna wal yaumil akhir. Apabila kalian saling berselisih dalam satu perkara, maka adalah kalian kembalikan perselisihan tersebut kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Kepada Allah artinya kepada Al-Quran. Kepada Rasulnya artinya kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada perselisihan antara kita, saya mengatakan demikian, kemudian orang lain mengatakan demikian terjadi perselisihan maka jalan keluarnya adalah farudu ilallahi wa Adalah kalian ya, kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Apa yang Allah hukumi atau dihukumi oleh Rasulullah SAW, maka masing-masing dari kita harus menerima dengan lapang, lapang dada. Yang sesuai dengan sunnah, maka itu yang harus kita pertahankan bersama. Yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka harus sama-sama kita tinggalkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in wa Rasul in kuntum tu'minuna wal Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari hari akhir. Kalau memang benar kita beriman kepada Allah, kembalikan perselisihan ini kepada Allah dan juga Rasulnya. Kalau kita benar-benar beriman dengan hari akhir dan beriman bahwa itulah kita akan ditanya masing-masing maka harus kita kembalikan perselisihan kepada Allah dan juga Rasulnya. Makanya di sini beliau katakan alaikum bisunati. Kalau melihat perselisihan yang banyak, kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan selamat. Maka kita akan selamat. Kemudian beliau katakan wa sunnatil khulafa'ir rasidin. Demikian pula sunnah para khulafa ar rasidin al mahdiyina min ba'di. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Yang dimaksud adalah empat khalifah setelah Rasulullah SAW dan mereka adalah eh, khilafah nubuwah mereka adalah eh, khalifah-khalifah yang mengikuti atar Nabi SAW sehingga dinamakan dengan khilafah nubuwah kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Dan mereka adalah empat orang, yaitu siapa yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman Ibnu Affan, kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah al-khulafa ar-rasyidin. Jadi masuk dengan rasyidin adalah orang yang berilmu dan beramal. yang ar-rasyid artinya adalah orang yang ya'lam wa oh iya, ya'mal. Orang yang berilmu dan juga beramal. Para ulama Rasulin Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan juga para rasul disifati oleh Nabi saw sebagai ar rashidin yaitu orang yang Rashid artinya adalah orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Al-Mahdiyin dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan sunnah mereka, yaitu para ulama rasyidin, maka diharapkan dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Karena di sini Nabi SAW telah mensifati para ulama rasyidin sebagai orang-orang yang mahdiin, yaitu orang-orang yang dapat mendapatkan petunjuk dari Allah Azza Wajalla. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan sunnah mereka diharapkan dia adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk min di setelahku. Kemudian beliau mengatakan tamassaku biha dalam kalian berpegang teguh dengan sunnahku tersebut. Tamassaku artinya kita disuruh untuk berpegang berpegang teguh. Tamassak yang bukan hanya sekedar memegang kemudian kita lemparkan atau kita lepaskan tidak, tapi kita diperintahkan untuk tamassaku yaitu untuk memegang teguh sunnah Rasulullah SAW. Wa'attu alaiha bin nawajin. Dan darah kalian menggigit Sunnah sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini adalah kinayah yang menunjukkan diharuskannya kita memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat erat. Sebagaimana kita kalau menggigit sesuatu dan ingin keras di dalam gigitan kita, maka kita menggunakan gigi apa? Gigi geraham. Ya kita gigit dengan kuat dengan gigi geraham kita. Demikian pula di sini beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memegang sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan semua kuatnya sesuai dengan kemampuan kita dan jangan mudah kita goyang, Jangan mudah kita goyang dengan fitnah yang ada di sekitar kita. Baik fitnah berubah, syubhat ataupun fitnah yang berubah syahwat karena beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga menggigit sunnah beliau dengan gigi geraham kita dan ini menunjukkan syiddatu al-quwah yang menunjukkan tentang kuat dan eh, kuatnya atau diharuskannya kita berpegang dengan sekuat-kuatnya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan hati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan. Jadi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan juga berpegang teguh dengan agama beliau itu agama Islam maka beliau mengingatkan kita semua dari perkara yang diada-adakan yaitu perkara yang baru di dalam agama Islam yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Kita tahu bahasanya Islam ini sudah sempurna semenjak 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Yang menyempurnakan adalah Allah Subhanahu wa Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Allah mengatakan akmaltu itu aku sempurnakan. Artinya sempurna ini tidak perlu tambahan la yahtaj ila ziyadah. Tidak perlu dia tambah, tidak perlu kita menambah tambah di dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabarkan bahasanya Dia telah menyempurnakan agama. Sudah sempurna sehingga tidak perlu kita menambah-nambah apa yang ada di dalam agama ini. Dan di dalam semua hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribu minal jannah wa Beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan diri kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah diterangkan kepada kalian. Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan diri kalian kepada surga. Artinya semua amal soleh, semua ketaatan, semua ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sudah diterangkan, sudah dijelaskan oleh beliau. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah kecuali sudah ada dan sudah diterangkan oleh beliau. Demikian pula yang bisa menjauhkan kita dari neraka sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu ya beliau mengingatkan jangan sampai kita melakukan muhdatsatil umur. Perkara-perkara yang diada-adakan setelah beliau membuat ibadah yang baru yang tidak pernah diterangkan dan juga tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan iyyakum dan arti dari iyyakum adalah apa? Hati-hatilah kalian menunjukkan bahasanya perkara ini yaitu membuat perkara yang baru di dalam agama adalah sebuah dosa. Karena Nabi SAW mengingatkan kita dan beliau tidak mengingatkan kecuali dari sebuah maksiat atau dari sebuah dosa yang membuat perkara yang baru meskipun itu dianggap baik oleh sebagian maka ini adalah sebuah dosa ya kenapa demikian ketika dia membuat perkara yang baru seakan-akan dia menganggap bahwasanya yang pertama Islam ini belum sempurna. Misalnya dia membuat perkara yang baru sekarang membuat ibadah tata cara tata cara sholat sendiri, atau membuat sebuah puasa sendiri, atau membuat tata cara dikir sendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka seakan-akan mengatakan bahwasanya agama ini yang dibawa oleh Nabi ini belum sempurna sehingga perlu saya tambah dengan amalan ini dan amalan ini. Jadi berarti yang pada hakikatnya adalah mendustakan firman Allah Azza Wajalla "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Allah mengatakan sempurna kemudian dia mengatakan belum sempurna. Ini adalah perilaku yang membahayakan agama seorang muslim. Kemudian yang kedua, orang yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama seakan-akan dia menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhianati risalah Allah. Kita tahu bahasanya semua nabi dan juga para rasul ini amanat bagi mereka untuk menyampaikan apa yang datang dari Allah. Apa yang datang dari Allah harus disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli إلا كان حقا عليه أن يدل أمته خير ما يعلم لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم Beliau mengatakan sesungguhnya tidak ada nabi sebelumku kecuali wajib baginya untuk memberitahu kepada umatnya apa yang dia tahu berupa amal soleh. Kemudian wajib bagi mereka untuk mengingatkan umatnya dosa yang dia tahu. Artinya seorang nabi apabila dia tahu amal soleh yang baik dan mendekatkan kita kepada surga, maka diharuskan dia untuk menyampaikan itu kepada umatnya. Demikian pula apabila dia mengetahui semua maksiat yang bisa membuat murka Allah Azza wa Jal, maka dia harus sampaikan kepada umatnya. Ini adalah kewajiban para para nabi. Seandainya ada di antara umat Islam yang sekarang kemudian dia membuat sesuatu yang baru di dalam agama dan menganggap itu adalah perbuatan yang baik seakan-akan mengatakan bahwasanya ini dahulu belum disampaikan oleh siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum disampaikan oleh Rasul, berarti menganggap bahwasanya Rasul telah mengkhianati risalah Allah Azza wa Jalla. Ini adalah perbuatan yang berbahaya. Dan karena itu Al Imam Malik rahimahullah beliau mengingatkan yang demikian ya beliau mengatakan man ittada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah beliau mengatakan yang artinya itu al-Imam Malik bin Anas ini adalah guru dari al-Imam Asy-Syafi'i al-Imam Malik ini adalah guru dari Imam Syafi'i datang Imam Syafi'i dari kota Mekah menuju kota Medina ini di antaranya berburu kepada Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik mengatakan yang artinya barang siapa yang membuat perkara yang baru fil Islam di dalam agama Islam. Artinya di dalam agama yaitu membuat ibadah yang baru di dalam agama ini. Kemudian roha hasanah dan dia menganggap perkara yang baru tersebut adalah perkara yang hasanah itu perkara yang baik. Buat sebuah ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian dia menganggap ini adalah perkara yang hasanah, perkara yang baik. Maka fakat za'ama, maka suku dia telah menuduh, suku dia telah menganggap bahwa Rasulullah SAW khadar risalah, mengkhianati risalah Allah Azza wa Ini menunjukkan tentang bahayanya melakukan perbuatan ini. Seakan-akan dia menganggap bahwasanya Rasulullah wasallam mengkhianati risalah Allah Azza wajalla. Makanya beliau mengatakan wa iya wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang diada-adakan maka itu adalah bid'ah wa kullu bid'atin dolalah dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Beliau mengatakan wa kula dan seluruhnya. Nah, jadi masa dengan bid'ah di sini ia merupakan perkara yang dolalah, perkara yang sesat adalah bid'ah secara syariat. Karena bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru bid'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang yang baru. Sesuatu yang baru, seluruh sesuatu yang baru itu dinamakan bid'ah. Ya termasuk diantaranya teknologi yang seperti komputer atau e, eh, HP atau listrik dan juga yang lain ini dinamakan bid'ah tetapi secara bahasa. Yang segala sesuatu yang baru itu dinamakan apa? Bid'ah. Yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bukan bid'ah secara bahasa tetapi bid'ah secara syariat. Ya bid'ah secara syariat dan bid'ah secara syariat lebih khusus daripada bid'ah secara bahasa karena bid'ah secara syariat adalah sesuatu yang baru yang diadakan di dalam agama. Yang keluar dari ucapan kita di dalam agama, keluar dari ucapan kita ini segala sesuatu yang merupakan perkara dunia. Karena listrik ini perkara dunia, kulkas perkara dunia, yang telepon, HP ini adalah perkara dunia. Ini tidak kita bicarakan. Yang masalah dunia ini silahkan diperbolehkan. Dan asal dari al asya segala sesuatu adalah al ibahah adalah diperbolehkan. Ini tidak kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah bid'ah secara apa? Secara syariat. Dan ini yang dimaksud oleh Nabi saw ayat masalah. Beliau mengatakan wa kullu bid'atin tolalan dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Dan yang dimaksud adalah bid'ah secara secara syariat dan bukan bid'ah secara bahasa. Oleh karena itu jangan salah paham. Yang sampai mengatakan kalau kalau bid'ah tidak boleh berarti listrik tidak boleh dan seterusnya ini salah paham. Karena yang kita maksud dengan bid'ah di sini dan yang dimaksud oleh Nabi di sini dan diingatkan oleh beliau adalah bid'ah secara apa? Secara syariat. Adapun secara dunia silakan. Yang sudah kita sebutkan al-aslu fil asya al-ibahah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari sesuatu sesuatu dunia ya, seperti makanan atau minuman atau pakaian dan dan lainnya ini adalah al-ibahah. Asalnya adalah boleh. Kecuali ada dalil yang melarang maka baru kita katakan dilarang atau diharamkan. Makanan ini pada asalnya diperbolehkan. biasanya kita tidak perlu bertanya, ya nasi itu haram atau halal. Ya karena pada asalnya yang namanya makanan itu adalah halal sampai datang dalil yang mengharapkan Kalau ada dalil yang mengharapkan maka kita katakan makanan tersebut adalah makanan yang yang haram. Tetapi kalau tidak ada dalil yang mengharapkan maka pada asalnya makanan tersebut adalah makanan yang yang halal. Jadi tidak perlu kita satu persatu bertanya ini permen ini boleh atau enggak, ini makanan ini boleh atau enggak. Ya selama tidak ada dalil yang mengharapkan maka asalnya makanan tersebut adalah adalah halal. Tetapi dalam dalam masalah ibadah maka kita harus kembali kepada dalil kita harus kembali kepada dalil. Kalau ada dalilnya, maka kita kerjakan. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita kerjakan. Dengan itu, kembalikan dari faedah tadi, para ulama mengatakan al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari sebuah ibadah itu hukumnya haram. Sampai datang dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya ibadah tersebut. Jadi melakukan sebuah ibadah tertentu itu asalnya adalah haram sampai datang dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah ibadah tersebut. Kalau ada dalilnya berarti boleh. Jadi disyariatkan untuk dikerjakan. Tetapi kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh untuk dikerjakan. Ini maksudnya. Baik, Ada sini sahih. Eh, ada sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan juga Ibnu Majah di dalam sunan mereka dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Hasan sahih. ini adalah hadis yang hasan sahih menunjukkan bahwasanya di sini telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan isinya adalah perintah bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi e, perkara yang diadakan di dalam agama. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan rahmatullah wa ya'lamuna أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم dan mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah mengetahui bahwasanya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah sebaik-baik atau asdaq asdaq di sini artinya adalah yang paling benar ucapan yang paling benar perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah azza wajalla tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah Azza wa Jalla. Dan dalilnya adalah firman Allah, "Wa man asdamu minallahi qila." Wa man asdamu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah? Siapa yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah Azza wa Jalla? Mereka meyakini yaitu Abu Sufyan bahwasanya ucapan adalah ucapan Allah. Wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya petunjuk yang paling baik, petunjuk yang paling khair, yang paling utama adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka فيؤثرون كلام الله على غيره من أصناف الناس sehingga mereka Abu sunnah mendahulukan firman Allah di atas ucapan selainnya min kalami asnafin nas dari sekian banyak ucapan manusia kemudian wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadihi kulli ahadin dan mereka mendahulukan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seluruh petunjuk. Yang mereka yakini yang pertama ucapan yang paling benar adalah ucapan Allah dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berdasarkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkhutbah beliau sering, sering mengatakan fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini sering diucapkan oleh oleh beliau. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah ucapan Allah dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sering beliau ucapkan. Berdasarkan dari sini mereka meyakini yaitu Abu Sunnah bahwasanya firman Allah adalah firman adalah ucapan yang paling benar dan petunjuk Nabi adalah petunjuk yang paling baik dan paling utama Sehingga apa? Apabila terjadi perselisihan atau ada ta'aruf, ada pertentangan antara firman Allah dengan ucapan manusia. Atau ada pertentangan antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk manusia. Maka dalam keadaan demikian, ahlu sunnah wal jamaah di antara cara mereka adalah mendahulukan firman Allah dan juga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan manusia semuanya. Jadi kalau sampai ada pertentangan, ini ucapan Allah. Ini adalah firman Allah Azza wajalla. Kemudian di sana ada manusia biasa. Baik itu seorang ulama atau dia adalah seorang umar atau seorang profesor atau yang lain yang ucapannya bertentangan dengan firman Allah dan juga petunjuk Rasulullah SAW. Maka tariqah ahli sunnah wal jamaah adalah mendahulukan apa? Firman Allah dan juga petunjuk Rasulullah SAW di atas seluruh ucapan manusia siapapun dia. Meskipun itu adalah ucapan Abu Bakar, meskipun itu adalah ucapan Umar bin Khattab, meskipun itu adalah ucapan seluruh manusia. Kalau itu ber, berbeda atau bertentangan dengan firman Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW, maka Abu sunnah lebih mendahulukan firman Allah dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada ucapan seluruh manusia. Dan ini adalah berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan juga Rasulnya. Janganlah kalian mendahului Allah dan juga Rasulnya. Artinya jangan sampai kita di antara maknanya jangan sampai kita mendahulukan ucapan manusia siapapun dia di atas firman Allah dan juga di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang tersebut sangat kita cintai, meskipun dia adalah seorang ulama, bahkan kita katakan tadi, meskipun itu adalah seorang yang mulia semisal dengan Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu disebutkan di sini ucapan dari Abdullah bin Abbas. yang ketika dahulu terjadi perselisihan. Abdullah bin Abbas mengatakan demikian dan ada sebagian sahabat yang mengatakan demikian. Dan Abdullah bin Abbas mengemukakan dalilnya. yang mengemukakan dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW. Kemudian ada sebagian manusia mengatakan, tetapi wahai Abdullah bin Abbas, Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian. Padahal sudah ditunjukkan ucapan Rasulullah. Kemudian ada sebagian orang mengatakan, tetapi Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan, Yusiku ayat zila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit. Hampir-hampir turun kepada kalian batu dari dari langit. Kenapa? Aku ulul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku mengatakan, aku kabarkan kepada kalian Rasulullah bilang demikian. Aku kabarkan kepada kalian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Kemudian kalian mengatakan, kalian membantah dan mengatakan tetapi Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian. Seakan-akan apa? Seakan-akan mempertentangkan atau mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar di atas ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Ibnu Abbas radhiyallahu mengingatkannya demikian dan tidak pantas seorang Muslim yang mendahulukan ucapan manusia biasa di atas ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu sunnah sikap bukan demikian. Ahlu sunnah mendahulukan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seluruh petunjuk manusia. Ini diucapkan oleh Abdullah bin Abbas, Al Imam ash syafii Muhammad bin Idris. Beliau juga mengingatkan kita ya sejak dahulu mengingatkan kita supaya jangan sampai kita mendahulukan ucapan manusia di atas ucapan Allah dan juga Rasulnya. Beliau mengatakan ajma'al muslimuna ala anna man istabadat lahu sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yada'aha liqauli ahadin kainan makan. Beliau mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabada lahu sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu lahu aw la yahlu lahu ay yada'aha li qawli ahadin kainan makan Beliau mengatakan yang artinya umat Islam telah bersepakat umat Islam telah bersepakat bahwasanya barang siapa yang sudah jelas bagi dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sudah membaca hadisnya sudah mendengar hadisnya, sudah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW. Maka la yahillu lahu tidak halal bagi orang tersebut meninggalkan sunnah Rasulullah SAW di ahadin hanya karena ucapan manusia biasa. Beliau katakan la yahil, tidak halal. Artinya perkaranya haram. Tidak boleh bagi dia kalau sudah tahu hadisnya meninggalkan hadis tersebut hanya karena ucapan manusia. Kailan mahkana siapapun dia. Siapapun dia, meskipun dia adalah seorang ulama. Meskipun itu adalah seorang seperti Abu Bakar dan juga Umar. Kalau sudah jelas bagi dia sunnah dari Rasulullah SAW, maka tidak boleh meninggalkan sunnah tersebut hanya karena ucapan ucapan manusia. Ini menunjukkan bagaimana para ulama dari zaman dahulu dari zaman sahabat, demikian pula para tabi'in, para tabi'in tabi'in dan juga para a'immah al-arba'ah bahwasanya apa? Mereka mendahulukan firman Allah dan juga petunjuk Nabi di atas ucapan seluruh manusia. Al-Imam Malik bin Anas dan beliau adalah guru dari Imam Syafi'i yang tadi kita sampaikan. Beliau mengatakan ya dan beliau berada di atas ya di, di, di, di, di masjid ini atau di masjid Nabawi sambil mengajari muridnya. Mengingatkan mereka tentang permasalahan ini. Itu keharusan kita mendahulukan firman Allah dan juga ucapan Nabi di atas ucapan seluruh manusia. Beliau mengatakan, Kullun yu'fur wa yuraddu illa sahibah hadal qawm. Kullun yu'fur wa yuraddu min qawlihi illa sahibah hadal Masing-masing dari kita bisa diambil dan juga ditolak ucapannya kecuali yang memiliki kuburan ini. Kemudian beliau rahimahullah menunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan masing-masing dari kita, itu ulama dan juga yang lain, bisa diambil ucapannya dan juga bisa ditolak ucapannya. Kecuali siapa? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini harus kita terima. Fala Rabbik, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ya keharusan bagi kita untuk beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau, baik itu seorang ulama setinggi apapun ilmunya, maka bisa ditolak dan juga bisa diterima ucapannya. Demikian pula ucapan Imam Ahmad, murid dari Imam Ash-Syafi'i Beliau mengatakan ajibtu liqaumin ya'rifuna al-hadith wa sihhatahu, ya'rifuna sanad wa sihhatahu. Aku heran dengan sebagian orang yang dia mengetahui tentang sanad dan juga tentang kesahihan dari sanad tersebut. Artinya sudah tahu hadis dan tahu bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ia Yadhabuna ila ra'yi Sufyan, tetapi kemudian dia lebih memilih pendapat Sufyan, seorang ulama beliau merasa heran dengan sebagian orang yang sudah tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ternyata lebih memilih pendapat bulan dan tidak bulan. Meninggalkan hadis Nabi yang sahih, kemudian memilih ucapan manusia biasa yang tidak masuk. Maka ini beliau heran dengan orang yang demikian. Ini adalah ucapan Imam Malik, dan ini adalah ucapan Imam Syafi'i, dan ini adalah ucapan Al Imam Ahmad bin Hanbal menunjukkan kepada kita bagaimana para imam kita, imam Abu sunnah berpesan dari dahulu tentang kewajiban kita mendahulukan firman Allah dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ucapan seluruh manusia. Sehingga di sini beliau mengatakan wa ya'lamun dan mereka mengetahui yaitu ahlu sunnah wal jamaah secara keseluruhan di antara cara mereka beragama adalah demikian. Itu mendahulukan kalam Allah dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seluruh ucapan manusia. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة coração. Rasulullah SAW. Ahlul secara bahasa adalah orang yang paling dekat. Ahlul rojuli artinya adalah orang yang paling dekat dengan seseorang, seperti istrinya atau anak-anaknya dan seterusnya. Maka ini dinamakan dengan ahlul Rajul. Ahlul Qur'ani wa sunnah, ahlul kitabi wa sunnah, inilah nama ahlul sunnah wa jamaah. Dinamakan demikian karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan Al-Quran dan orang yang paling dekat dengan Sunnah Rasulullah SAW, baik di dalam masalah perhatian mereka secara keilmuan, demikian pula di dalam masalah pengamalan. Mengilmui mereka lebih dekat, demikian pula masalah amal, mereka juga lebih dekat daripada yang lain sehingga mereka dikenal dengan Abdul Sunnah wal Jamaah atau dinamakan dengan Abdul kitabi wa sunnah. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini ada Al-Qur'an. Ya, mereka adalah orang yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlul jamaah. Dan mereka juga dinamakan ahlul jamaah. Kenapa demikian? Li'anna jamaah jamaata hiya Karena yang dimaksud dengan jamaah adalah ijtima', yaitu bersatu. Jadi mereka dinamakan dengan ahlul jamaah, artinya ahlul istimah. Mereka adalah orang yang mau bersatu. Bersatu di dalam apa? Bersatu di dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi mereka bersatu untuk berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum mereka bersatu di atas kebenaran sehingga dinamakan dengan ahlul jamaah yaitu mereka adalah orang-orang yang senang bersatu ahlinya orang yang bersatu yaitu bersatu di atas kebenaran sehingga dinamakan dengan ahlul jamaah jadi kalau digabung ahlu sunnati wal jamaah mereka adalah ahlinya sunnah dan mereka adalah orang-orang yang bersatu maksudnya adalah bersatu di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah makna bersatu yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya, yaitu supaya kita kaum muslimin bersatu di atas Al-Quran, bersatu di atas sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Allah mengatakan wa'tasimu bihabdillahi jami'an wa la tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan dalam kalian berpegang teguh dengan hablullah maksud dengan hablullah tali Allah adalah Al-Qur'an dinamakan Al-Qur'an sebagai tali Allah karena orang yang berpegang dengan Al-Qur'an maka dia akan sampai kepada Allah azza wajalla adapun orang yang meninggalkan Al-Qur'an dia dan tidak mau berpegang dengan Al-Quran, maka dia tidak akan sampai kepada kepada Allah jami'an. Dalam kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an semuanya. Dan termasuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an supaya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan mentaati beliau kita diperintahkan untuk iktisab berpegang dengan Al-Quran semuanya wala tafarraqu dan janganlah kalian saling berpecah belah. Ya, larangan bagi kita semua untuk berpecah belah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berpecah belah di dalam agama. Sebagian ingin melakukan bid'ah ini. Sebagian ingin melakukan bid'ah ini. Artinya mereka mulai memecahkan diri dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadikan agama ini menjadi berpecah belah, menjadi aliran-aliran dengan bid'ah yang mereka ikuti. Maka ini dicela dan dilarang oleh Allah. Allah mengatakan, "Wala tafarraqu" dan janganlah kalian berpecah belah. Artinya kita diperintahkan untuk bersatu di atas yang hak, di atas yang benar. Inilah makna persatuan yang benar. Adapun persatuan hanya sekedar persatuan zahir, persatuan badan. Tetapi secara akidah kita tidak bersatu. Maka ini bukan yang diinginkan. Karena sebagian menyangka atau menganggap bahwasanya bersatu adalah sekedar kita bersatu ya meskipun akidah kita berbeda ya kita saling memberi udur satu dengan yang lain. Saling memberi udur satu dengan yang lain dan saling berdiam diri. Tidak perlu kita menasihati orang lain. Yang penting kita bersatu bersama-sama dalam satu dalam satu tempat. Ini adalah makna persatuan yang tidak benar. Persatuan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah kita bersatu di atas kebenaran. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk amal makruh dan juga nahi muka. Ketika Allah menyebutkan ayat ini, mubihat bihablillahi jami'an wa Kemudian setelahnya Allah mengatakan, Walnakum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Dan ada di antara kalian sebuah golongan yang mereka ia dauna ilal khair ia mengajak kepada kebaikan wa ya'muruna bil ma'ruf dan dia memerintahkan kepada kebaikan wa yanhauna 'anil munkar dan melarang dari kemungkaran menunjukkan bahasanya persatuan bukan berarti kita diam dari kemungkaran kita menginginkan umat Islam bersatu tetapi maknanya bukan berarti kalau ada saudara kita yang melakukan kesyirikan kita diam atau melakukan kebid'ahan kita diam. Justru kalau kita ingin bersatu dengan cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita menasihati dengan cara yang yang baik. Kita amal ma'ruf dan bukan dengan cara yang yang baik supaya mereka mendapatkan hidayah dan bersatu bersama kita di atas kebenaran. Inilah makna bersatu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya bukan berarti kita tidak mau yang bertawasi, yang tidak tidak mau menasihati orang lain bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah yang bersatu di atas al-haq. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.